Mitra bisnis Gi merasa pesimis berbagai kerusakan yang terjadi atas bangsa ini, seperti kasus korupsi yang menjerat kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia, bisa segera diatasi sepanjang bangsa ini belum memiliki pimpinan yang tegas serta berani untuk melakukan perubahan dengan tangan besi. Untuk membahas apakah masih ada alternatif lain selain pola kepemimpinan bertangan besi dalam mengatasi masalah bangsa ini, segera kita berbincang dengan Gi. Pak Klik, menurut visi Bapak apakah menambahkan aturan pembatasan dana kampanye tidak bisa jadi alternatif untuk mengatasi maraknya korupsi yang menjerat para kepala daerah? Tidak bisa. Yang, mem yang memikirkan pembatasan siapa? Yang memikirkan pembatasan legislatif. Legislatif kan para anggota DPR yang baru saja kita bicarakan rusaknya seperti itu. Sehingga dengan demikian ya sudah rusak total. Tidak bisa sudah rusak semua mesti ada ada satu orang satu yang yang ya diktator lah itu dia membentuk suatu kelompok yang jujur semua lalu memerintah dengan tangan besi tapi Pak Quick, mengapa Amerika bisa menerapkan pola pemilihan langsung sekaligus meredam dampak korupsinya? Ya, tapi kan lain. Manusianya kan lain, kultur lain, kebudayaan lain, secara demokratis yang lain. Nah, kalau kita mau mengajar saya kira yang yang paling tepat Singapura dan Cina. Kenapa China dan Singapura, Pak Quick? Di sana kan tidak ada pemilihan langsung seperti di sini. Yaitu oleh karena bangsa bangsa yang belum belum mateng untuk berdemokrasi ya seperti itu mungkin tidak akan mateng oleh karena mungkin demokrasi tidak cocok. Jadi. Yang yang mau semua negara demokrasi kan Amerika. Sampai Irak diperangi, dihancur leburkan karena ingin mendemokrasikan mereka gitu kan alasannya George Bush itu. Lantas menurut visi Bapak, mengapa Amerika begitu bertekad untuk menganjurkan sistem demokrasi yang serba terbuka? seperti yang mereka jalankan kepada bangsa lain. Iya, kalau menurut saya kok ada kepentingan lain ya. Kalau kalau Irak itu kan lucu. Itu kan mendemokrasikan katanya. Tapi sebelum itu kan senjata pemusnah massal. Ketika tidak ada Bush bilang mendemokrasikan. Jadi dengan alasan mendemokrasikan ya ada ada di belakangnya ada yang mau minyak, mau ngerampok minyaknya atau apa gitu. Dan kalau mau mendemokrasikan terus dia mau mengirim tentara, banyak korban, uang, segala macam, apa ya betul. Dia kok tidak mendemo dan dan anu juga yang yang bisa dikerjain tentu. Dia kok tidak mendemo, itu negara yang begitu besar, kok tidak tidak didemokrasikan dengan kekuatan senjata. Cina kok tidak didemokrasikan. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasya.